alhamdulillah, Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Wasallama tasliman kathira Amma ba'd. Telah selesai dari kita pembahasan tentang at-tanazu'. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya yaitu pembahasan tentang at taajub at taajub maknanya adalah infi'alun yahduthu fi nafsi 'inda syu'uriha bi amrin khafiyin sababuh bian kharaja an nadhairihi aw qallat nadhairuhu walidha qila idza dhahara sabab batala al-ajab makna dari ta'ajub adalah reaksi yang terjadi pada jiwa ketika merasakan satu perkara yang samar sebabnya atau ketika mengetahui terjadinya satu perkara yang tidak diketahui sebabnya, samar sebabnya. Kapan itu sesuatu samar terjadinya? Ketika dia keluar dari kebiasaannya. Awqallat nadhairu sedikit yang seperti itu terjadi. Walidha qila idha zuhara sabab batala al-ajab. Oleh karena dikatakan kalau sudah jelas sebabnya, sudah tidak ada lagi rasa kagum. Rasa kagum itu muncul ketika satu perkara terjadi dalam kondisi nggak tahu sebabnya kok bisa seperti ini ya. Kemudian disebutkan di sini walahu sighatan ta'jub itu memiliki dua sirah. Yang ini kiasi bisa dikiaskan. Ya, di sana ada sirah-sirah yang lain yang menunjukkan kepada ta'jub seperti bentuknya soal kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata bagaimana kalian kafir kepada Allah padahal dahulu kalian adalah orang-orang yang mati kemudian hidupkan oleh Allah juga kalimat tasbih kalian digunakan untuk apa Tajub, subhanallah innal mu'min layan jus, hayyan wala mayyitan. Subhanallah ucapan Rasulullah kepada siapa? Abu Hurairah tatkala beliau menghindar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam karena sedang junub. Subhanallah. Ya, ini juga sewa ta'ajub. Ya, juga lillahi darruhu farisa dan yang lainnya. Ya, seringnya doa istifham di mankul itu, nukilan. Dari yang aslinya bukan ta'ajub digunakan ta'ajub, doa istifham dan yang lainnya. Tapi itu bukan fi'il ta'ajub yang sedang kita bahas adalah fi'il ta'ajub. Ada dua sirah. Ta'ajub memiliki dua sirah fi'il. Yang pertama adalah ma'af'ala zaidan. Ma'af'ala zaidan. Sirahnya ma'af'ala. Contoh ma'ahsana zaidan. Alangkah bagus zaid. Alangkah bagus zaid. I'rabnya ma ma ta'jubiyah hiya nakira mausufah dan ma ta'jubiyah itu adalah nakiroh yang disifati maknanya syai'un azimun syai' maknanya terus disifati azimun sesuatu yang agung sesuatu yang besar yang menjadikan Zaid baik ya, sesuatu yang besar ya makanya jadi kagum kan ma'ahsana Zaid alangkah bagusnya Zaid ma di situ nakiroh tapi disifati dengan azim syai'un azim sesuatu yang sangat besar yang membaguskan Zaid ya kalau terjemahnya tadi alangkah bagusnya Zaid mabni dia ma mabni ala sukun fi mahalli rafin mubtada ahsana fi'lun madin mabni ala fath la la min al-i'rab fa'il mustatir fihi wujuban wujuban takdirnya ya huwa meskipun huwa khusus pada pembahasan ta'ajub itu meskipun takdiran bomirnya huwa maka dia mustatirnya wujuban huwa ini kembalinya kepada ma kemudian jumlah fi'liyah ahsana pada mahalnya rafa sebagai khobar dari ma zaidanya iramnya maf'ulun bi mansub wa alamatun nasbi al-fathah dhairu al akhiri wa ma afdalah dan alangkah afdolnya zaid sudah pernah kita lewatkan ya cara membuat silat ta'ajub ya sebelumnya ya kalau pembahasan apa tuh? Tafdil ya, sim tafdil. Sama itu juga. Cara bikin seperti itu. Cara bikin sewa ta'ajub dari wazan af'ala. Seperti ketika antum membuat sim tafdil. Yaitu ada tujuh syarat. Jadi kalau engkau ingin membuat sewa ta'ajub dari fil secara langsung, maka harus terpenuhi padanya tujuh syarat. Yang pertama fi'ilnya sulasi, tam, musbat, mabnilil ma'lum. Ya kemudian juga mutasarrif wasaf sifatnya tidak di atas wazan af'al kemudian menerima perbedaan ya, ya contohnya ini ahsan dari hasuna afdal dari fadola atau fabula ya kalau dari yang lain ya beda lagi ya asyad ataupun aksar fama mubtada merujuk kembali yang telah lewat ya. Fama mubtadaun bima'na syai' bima'na syai'in azim. Ma di sini Arabnya sebagai mubtada. Maknanya syai'in azim. Kan? Nakira masufa syai' nakira. Disifat ini azim. Sesuatu yang sangat besar. Kemudian wazan ataupun siho yang kedua. Af'il. Ataupun af'ala masih Arabnya. Af'ala fi'il maudin. Kemudian Arabnya af'ala fi'il maudin. Wa fa'ilu dhamir mustatir fihi wujuban. Failnya bamir mustatifi wujuban ya'udu ila ma, kembali kepada ma. Ini menunjukkan bahwasanya ma adalah ma ismiyah isim. Wal ismul mansubu al muta'ajjab minhu maf'ulun bih. Isim mansub yang dikagumi itu maf'ul bih. Wal jumlah khabaru ma. Jumlah ahsana sebagai khabar bagi ma. Sebagai khabar bagi ma. Kemudian wasyirah asaniyah Sirah, ben, sirah yang kedua dari sirah ta'ajubiyah adalah af'il bi zaidin. Af'il sirahnya. Af'il bi. Kalau yang pertama ma'af'ala, yang kedua af'il bi. Af'il bi zaidin. Contohnya ahsin bi zaidin. Sama maknanya dengan mahsana zaidan. Ingat ya Mahsana itu di fathah nunnya karena fil madhi dia. Ma'ahsana. Beda kalau di dhammah maknanya ma'ahsanu zaidin. Kalau ma'ahsanu zaidin apa artinya? Apa Ma'ahsanu zaidin. Hah? Terjemahnya apa? Ma'ahsanu zaidin. Ah, terjemahnya apa? Kalau ma'ahsana zaidan mansub kan sebagai apa? Maf'ul, alangkah dan situ sewanya ta'ajubiyah. Alangkah bagus Zaid. Kalau ma'ahsanu zaidin di bama isim kan terjemahnya apa? Ma'ahsanu zaidin sesuatu bagian mana yang paling bagus dari Zaid ya kan? ma'asana Zaidin. Zaid itu bagus dari siapanya? Wajahnya atau apanya gitu kan? Pertanyaan jadinya. Istifamiyah. <clears throat> kalau di fathah ta'ajubiyah, kalau di Dhamma, Istifamiyah. ma'asana Zaidin. Sesuatu yang mana yang paling baik dari Zaid? Sihah yang kedua af'il bi Zaidin. Baknya zaidah lazimah, bah yang lazim. Ya, karena dikasih tambahan bak maka bisa masuk di sini af'il masuk pada isim yang zahir. Dia wazannya seperti fil amr ya. Tapi dia bukan fil amr itu. Af'il bi Zaidin contoh ahsin bi Zaidin Kemudian akrim bih alangkah baik, alangkah bagus Zaid, alangkah mulia Zaid. Ya. I'rabnya ahsin fi'lu ta'ajub mabni ala sukun. Ini sama dengan ucapanmu ya, ma'ahsana. Hmm. Kemudian mbaknya apa? zaidah lazimah. Ya, zaidah lazimah. Kemudian zaidnya sebagai apa Arabnya? Ya Fa'ilnya dia. Saat dari sisi lafaznya majrur, dari sisi apa? Mananya apa? Mahalnya apa mahalnya? Rafa sebagai fa'il. Atau mansub. Iramnya. ahsin bi zaidin ahsin fi'lun ta'aj fi'l ta'ajjub mabni ala sukun ya. limajihi ala suratil amr karena dia datang dalam bentuk fil amr itu yang menyebabkan dia mabni walaupun di Arab ahsin fi'lun madin mabni ala fath muqaddar ala akhirih mana min zuhuriya istighalul mahal bisukun limajihi ala suratil amr karena dia datang dalam bentuk fil amr kemudian bizaidin bizaidin baknya harfu jar zaid yang lazim zaid fa'ilnya marfu' wa alamat rafi dhammatun muqaddarah ala akhirih ya jadi tanda rafanya dhamma muqaddarah ala akhirih mana min zuhuriha ya? istighalul mahal biharakati harfil jar az-zaid ya makna ahsin bi Zaidin apa? Makna ahsin bi Zaidin ahsana Zaidun. Ya. Maksudnya Zaid telah baik. Ya. Ahsin bi Zaidin maknanya ahsana Zaidun. Ini soro za hasanin atau za husnin. Ya. Jadilah Zaid seorang yang memiliki husn, kebagusan. Saya ulangi di sini. Af'il bi Zaidin, ahsin bi Zaidin wa akrim bi. Maka af'il lafzuhu lafzul amr, lafadznya lafadz amr wa ma'nahu ta'ajjub, tapi maknanya ta'ajjub. Maknanya sama dengan yang sebelumnya. wa laisa fi fihi dhamirun. Ya. Pada ahsin tidak ada dhamir. Tidak ada dhamir seperti pada ahsana kan ada dhamir, ya kan? Bizaidin fa'il. Bizaidin fa'il. Wa aslu, wa aslu qawlika. Maka asal dari ucapan muahsin bizaidin. Ahsana zaidun. Yani soro za hasanin. Jadilah Zaid seorang yang memiliki kebagusan. Seperti awroko asyajar. Sorot. Soro za warok gitu. Ketika dikatakan awroko asyajar. Maka maksudnya apa? Jadilah pohon tersebut berdaun. Iya. Kalau dikatakan ahsana Zaid, jadilah Zaid seorang yang memiliki kebagusan. Thumma ghuyyirat sighatuhu ila sihotil amr. Setelah itu dirubahlah bentuknya kepada bentuk amr. Tadinya apa tadi? Ahsana Zaidun. Dirubah bentuknya menjadi bentuk amr. Ahsana sinu amrnya apa? Asin. Ya. Karena sudah dirubah bentuknya ahsana dengan bentuk amr asin fasahha isnaduhu ila zahir maka bisa dia disandarkan kepada isim zahir yang tadinya tidak bisa disandarkan kepada isim zahir yaitu zaid fazidatil ba fil fa'il kemudian ditambahkanlah ba pada fa'ilnya zaid jadi ahsin bi zaid Kenapa ditambahkan ba? Ya untuk menjaga lafadznya dari sesuatu yang dianggap kurang bagus. Ini di sini ahsin. Bentuknya fi'il amr. Ya, meskipun dia maknanya bukan fi'il amr. Kalau seandainya langsung dipertemukan dengan Zaid, Rafa ini kurang bagus. Nah, ditambahkan Mbak yang disebut Mbak zaidah lazimah. Wajib ya, ditambahkan Mbak untuk menjaga kebagusan lafadznya. Ya, Arabnya tadi. ya. Ahsin fi'lu ta'ajub mabni ala sukun. Ya. Kemudian bizaidin jar wal majrur. Alba harfu jar az, harful jar az-zaid al-lazim. Zaid fa'il marfu' alamat rafihi mana min dhuri آخره al mahal bi harakatil bi harakatil bi harakati harfi al jar az الزائد Ya, sampai di sini ada yang mau disampaikan sedikit nih pembahasan tentang ta'ajub. Jadi ta'ajub hanya memiliki dua lughah ataupun dua apa? sirah, Yaitu yang pertama ma'af'ala, yang kedua af'il bi, af'il bi. Sama mu'annas ataupun muzakkar. Kalau mu'annas gimana dikatakan ma'ahsana hindan misalkan. Ya, ahsin bi hindin atau bi hinda. Ya, karena hind boleh dengan apa? Sorof tanwin boleh pula dengan tanpa tanwin. Karena dia nama wanita yang sulasi yang tengahnya apa? Sukun. Oleh munsorif oleh adamu insirofi Ya. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan siroh ta'ajub ataupun bahasan tentang ta'ajub ini? Ya, mungkin untuk pertemuan ini kita cukupkan nanti insya Allah pada pertemuan berikutnya kita masuk ke pembahasan tentang al adat ini di antara pembahasan yang lumayan panjang. Ya, nanti terakhir pembahasan tentang wakaf. Ya, subhanallah wa bihamdik, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.